Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang at-tawabi, yaitu tentang tabi-tabi. Dan secara khusus pada pertemuan kita kali ini kita akan menfokuskan diri di dalam memahami salah satu dari tabi, yaitu at-taukid. Baik, Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembahasan tauhid ini, alangkah baiknya kita melihat tentang definisi dari tauhid. Tauhid adalah tabik yang disebutkan di dalam kalimat untuk menguatkan atau menghilangkan keraguan-raguan dari si pendengar. Kami ulang bahwasanya tauhid adalah tabik yang disebutkan di dalam kalimat untuk menguatkan atau menghilangkan keraguan-raguan dari si pendengar. Jadi, yang dimaksud dengan taukid ini adalah semacam kata untuk menguatkan apa yang hendak kita ucapkan. Seandainya kita mengucapkan sesuatu, mungkin ada sebagian pendengar yang masih ragu-ragu. Maka untuk menghilangkan keraguan-raguan dari pendengar ini maka kita tambahkan taukid dalam ucapan kita atau dalam tulisan kita ya. Sehingga setelah ditambahnya dengan taukid maka si pendengar akan merasa yakin bahwasanya apa yang kita ucapkan itu adalah benar adanya. Sebagai contoh misalnya kita buat jaa al ustadu nafsuhu. Ustadz itu telah betul-betul datang. Seandainya kita menghilangkan kata nafsuhu misalnya, kita hanya mengatakan ja'a al-ustadu, ustad telah datang, mungkin sebagian orang akan menyanggah kita atau akan menyangkal kita yang datang belum tentu ustadnya, paling cuma asistennya, paling cuma mahasiswanya, paling cuma orang kepercayaannya, dan beberapa prasangka-prasangka yang lain. Maka untuk menghilangkan praduga-praduga tersebut, keraguan keraguan tersebut, maka kita tambahkan dengan taukid. Di sini kita gunakan nafsuhu ya, kita gunakan nafsu ditambah dengan domir hu ya. Jaa al ustadu nafsuhu nah domir ha ya ini kembali kepada ustad ya karena ustad dia mufrad muzakkar maka kita tambah dengan ya hu ya yang kembalinya adalah kepada ustad setelah kita tambah dengan nafsuhu di sini, maka para pendengar secara otomatis akan betul-betul yakin terhadap apa yang kita ucapkan bahwasanya yang datang betul-betul adalah seorang ustadz. Baik, contoh yang kedua misalnya kita buat contoh hadara at-tulabu kulluhum. Para mahasiswa semuanya telah datang. Seandainya kita cuma mengucapkan hadara atulab, ya, para mahasiswa telah datang, masih ada yang bertanya-tanya, ya. Mungkin saja ada mahasiswa yang belum datang atau cuma satu dua orang saja yang datang. Maka untuk menghilangkan keraguan-keraguan ini untuk meyakinkan bahwasanya semua mahasiswa telah datang, maka kita tambahkan kullu sehingga menjadi kulluhum sehingga bentuknya menjadi hadara at kulluhum para mahasiswa semuanya telah datang. Ya, demikian. Sehingga tatkala kita sudah menambahkan lapat taukid, maka secara otomatis para pendengar akan meyakini ucapan kita. Baik, itu adalah definisi ringkas dan beberapa contoh singkat dari at-taukid. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang macam-macam taukid. Baik bahwasanya taukid dia terbagi menjadi dua. Di sana ada tauhid lafzi dan ada tauhid maknawi. Baik, apakah yang dikenal dengan tauhid lafzi ini? Maka kita akan sebutkan di sini bahwasanya tauhid lafzi adalah tauhid yang disebutkan dalam suatu kalimat dengan cara mengulang lapat yang hendak dikuatkan. Ya, namanya saja lapat ya, tauhid lafzi yang bentuknya adalah Lapat maksudnya apa? Maksudnya kalau kita hendak menguatkan sesuatu lapat, kita ulang lapat tersebut. Ya, ini namanya tokit labdi. Sebagai contoh misalnya, ya, mata Hasanun Hasanun, ya, Hasan Hasan telah meninggal. Ya, kita ulang. Yang hendak kita kuatkan adalah Hasan, ya, yang hendak kita kuatkan adalah Hasan. Maka lafaz Hasan ini kita ulang untuk menguatkan bahwasanya yang meninggal dunia itu betul-betul si Hasan ya bukan si Ahmad bukan si Muhammad bukan si Hamzah atau yang lainnya ya namun yang meninggal adalah betul-betul si Hasan oleh karena itu si Hasan lapatnya kita ulang sehingga menjadi apa mata Hasanun Hasanun sehingga orang yang mendengar akan betul-betul yakin baik sebagai contoh yang lain misalnya Utila aliyun aliyun. Ali Ali telah dibunuh. Nah, maknanya bahwasanya untuk meyakinkan para pendengar bahwasanya betul-betul Ali yang telah dibunuh, bukan yang lainnya ya, bukan yang lainnya. Nah, e, itu adalah tentang taukid lafzi ya, tentang taukid lafzi dengan cara mengulang lafaz yang hendak kita kuatkan. Kemudian kelompok yang kedua dari tauhid adalah tauhid maknawi ya, tauhid maknawi. Apakah yang disebut dengan tauhid maknawi? Maka kita jelaskan di sini bahwasanya tauhid maknawi adalah tauhid yang disebutkan dalam suatu kalimat dengan cara menambahkan lafat-lafat khusus. Jadi sudah kita tentukan di sana ada lafat-lafat khusus yang digunakan untuk menguatkan sesuatu. Lafat khusus itu kita sebut dengan alfadut taukid ya. Lafat-lafat taukid yang memang lafat-lafat tersebut biasanya digunakan untuk menguatkan sesuatu ya. Sebagai catatan yang perlu kita perhatikan bahwasanya alfadut taukid ini harus bersambung dengan domir-domir yang sesuai dengan kata yang ingin dikuatkan. Jadi, kalau kita hendak menguatkan sesuatu, alfadut taukid ini harus disambung dengan domir. Ya, domir yang bagaimana? Domir yang sesuai dengan kata yang hendak kita kuatkan. Ya, sebagai contoh, ya, sebagai contoh adalah ya pembahasan yang telah kita sebutkan yang pertama tadi ya dalam definisi dari taukid yang awal contohnya misalnya jaa al ustadu nafsuhu kita ulang ya jaa al ustadu nafsuhu maka ustad di sini dia bentuknya adalah ya mufrad muzakkar maka di sana ada lafaz tauhid di antara alfaz taukid yaitu nafsu ya nafsu di sini kita gabung dengan domir ha ya hu di sini ya karena dia ya mengikuti domir dari al ustad ya bentuk dari al ustad adalah mufrad muzakkar maka domir yang sesuai adalah hu ya di situ